Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Wa ya Allah Subhanahu wa ta'ala Al-aslu fil mubtada'i ma'rifatan. Pada dasarnya mubtada al-aslah berupa isim ma'rifat Bagaimana dalam contoh-contoh yang telah lewat? Itu dikarenakan anak faedah dan punya faedah hingga dalam Arab menurut orang-orang Arab tidak bolehnya memulai kalimat dengan isim nakirah karena kata adalah hal yang dibicarakan dan nasabah adalah hal yang dijelaskan tak mungkin akan kita jelaskan sesuatu yang nakirah. Maka selayaknya dan sebagainya yang dijelaskan adalah sesuatu yang manfaat. E, eh, berkaitan dengan masalah itu, hai sudahlah bahasa Arab aslinya dalam dorong yang mabni. Akan dalam rasa yang dipakai oleh para dan bahasa yang juga dalam sebagian e, penggunaan mabni maknanya adalah taklim maknanya adalah sebab karena misalnya namun asal makna itu adalah dorong di mana Hai itu mata jelas jelas maka sejak engkau dulu, aku dulu bisa eh, bahasa Quran eh, sebagian istiqmal, sebagian penggunaan menggunakan ayatul sebagai arti. ayat dengan arti karena. Kemudian wakaf eh, yang dan terkadang mubtada itu berupa isim nakirah dengan kondisi berikut. Tidak kalah musuhan jika dia adalah mausul man'ud. Rajulun karimun tinggalan. Nakirah mausufa Isim nakirah ya memiliki sifat atau memiliki na'at Boleh jadi mubtada. Rajulun uh, mubtadanya adalah rajulun dan dia nakirah. Jadi diperkenankan karena dia musuh Kemudian yang kedua, jika isim nakirah tersebut mudah kepada sesama nakirah. Contohnya talibul ihsanin seorang yang mencari kebaikan wakibun berdiri ini maksud dengan talibul ihsan adalah pengemis pengemis itu berdiri menunggu dan mengharap pemberian Eh, Mubtada di sini adalah talib dan dia nakirah karena dia udifa mudhaf pada isim nakirah. Eh, tadi pagi telah kita jelaskan bahwasanya idhofah pada nakirah yufidu taksis. Isim nakirah yang dimudhafkan kepada sesama nakirah itu memberikan faedah taksis ya, mengkucukkan uh, eh, syahwat yang ada dari Bismillah bilang kalau tarik berbaca seorang pencari seorang pemburu banyak hal yang dicari dan banyak hal yang bisa diburu ya. ketika diidolakan kepada ihsan maka maknanya menyempit dan menuduk Kemudian yang ketiga jika dijauhi oleh Nabi Mazalimun najibun tidak ada orang yang zalim yang akan beruntung atau berhasil. yang adalah zalim dan dia nakira karena didahului dengan nabi. Yang yang yang berikutnya jika didahului istifham didahului maksudnya adalah aku istifham dan isim istimna namun harap istimewa. hal rajulun minkum lantang adakah yang janda di antara kalian maka mubtada dalam kalimatnya adalah rajul dan dia Allah karena dia dicari oleh istimewa. maka nabi Allah dalam empat keadaan ini uh, boleh menjadi mubtada. Kenapa? Karena kirohnya itu mengujuk. Kirohnya mengujuk. Tidak nakiroh yang rumi nakiroh. Maka dia mengujuk mendekati makrifat. Meskipun tidak makrifat. Yudabu adatan al-mubtada'u biasanya mubtada dibuang untuk judul anawin jamak dari konwan semacam judul-judul buku, judul-judul kisah, atau judul Quran, atau bisa Quran, bisa tabloid, jenis tabloid, dan semisalnya Contoh ketujuh halatu wahil ismi. Maknanya adalah hadihi halaku wahil ilmi. Mubtada yang dibuat. Demikian pula mubtada juga dibuat kita kan al-khobar masdaran nakiban an jika khobar berupa masdar dan masdar ini menggantikan ini, Contohnya adalah perkataan Yakub Jami, jamil Sabrun jamil Sabar yang indah Apa yang, apa yang dimaksudkan sabar yang indah? yang tidak diiringi kalau kesah sedikit pun. E, eh, takbirnya mukifuna sabrun jamil. Di sini yang dibuang yaitu mukifuna. Sikap yang bisa kami berikan menghadapi hal ini adalah sebun jamil. Dan sebun di sini adalah Eh, pengganti fiil maka aslinya adalah asbiru asbiru dan asbirunya kuat diganti masdar sabrun Demikian juga mubtada dibuang tidak adalah alih dari jika terdapat ibu kapal yang menunjukkan dan mengisyaratkan adanya mubtada. Misal alat maktabi di atas meja tulis ini adalah jawaban dari seorang penanya yang bertanya di manakah buku. Maka ada orang bertanya, Aina kitabu? Maka kita jawab, alat maktab. Maka saya dari dikata, di dialog, karena adanya dialog ini kita mengetahui bahasanya alal maktab maknanya adalah al kitab alal maktabi. Bukan sini mungtada yang kedua dan kita tahu adanya mungtada ini dengan melihat dialog secara utuh. Kita orang lihat pertanyaan dan jawaban, kita akan tahu apa ada apa yang dimaksudkan dan dihilangkan. Dan terkadang mubtada itu diletakkan di belakang, di belakangnya khobar. Khobar dulu, baru mubtada. Contohnya mamnu'ut tadkhilu. Di pengisian untuk mamnu'ut tadkhilu. Dilarang merokok. Maksudnya at-tadkhilu untuk Merokok dilarang. Namun karena ingin ditekankan eh, kalimat dilarangnya, maka dilarangnya yang diperlukan. Tadkhir mutada mu'akhar dan akan datang penjelasan tentang ini fil bunditari di pasal berikut yang khusus membicarakan khubah. Maka kondisi yang kedua di mana isim makhluk adalah menjadi khubah Kata adalah satu kata yang melengkapi makna mukadda. Artinya mukadda adalah bagian yang tersusun minggu dari khobar ditambah mukadda tersusunlah juga berbeda kalimat sempurna. Contohnya kalau mudarris mufadirun Pak guru itu datang. Hadirun kubrat makro tanda wafatnya telah domen Al-ainani Otani dua mata itu berfungsi bisa berfungsi untuk melihat Otani kubrat makro tandanya adalah alif tandanya adalah isim musanna. Al-balamun baca Al-Falah pun Lafaznya tasdid petani, petani Kalau di hati Jangan hayya ala al-falah Tidak hayya ala al Ayo jadi petani ya Pak Hayya ala al-falah Mujiduna adalah Khobar Marko tanda lafaz yang telah dilawau karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Al muhaddisatu mahirah kata perempuan insinyur itu adalah empat perempuan yang mahir. Main khobar mudzakkar marko tandanya domah karena dia jamak muannats salim. tadi dengan masalah khobar, maka khobar harus ditopik sesuai dengan muktada dalam bilangan mufrad musana dan jamaknya jika muktada mufrad khabarnya mufrad jika muktada musana khabarnya musana jika mubtadanya jamak khabarnya jamak kemudian yang kedua harus sesuai dalam jenis itu mudahkan dan anak kalau mubtada'nya mubtada, eh, mubtada'nya mudzakkar maka khobarnya muannas. Kalau mubtada'nya muannas maka khobarnya juga muannas. Kalau mubtada'nya mudzakkar dan muannas maka khobarnya mudzakkar. Al-mudarrisu hafizun, al-mudarrisani hafirani, al-mudarrisu Atau misalnya mudzakkar muannas, al-mudarrisu wa talibatu. Maka al hafirani. Al-mudarrisat eh, al Tani hadiratani al-mudarrisuna hadiruna al-mudarrisatu hadiratun. Maka bahasa asli dari e, bahasa Arab yang asli untuk mengajar mudarik. Ustaz itu aslinya bahasa versi yang mu'arab yang masuk ke dalam bahasa Arab. Jika kanan mubtada, jika mubtada adalah zaman bighairi akhir zaman e, ya bukan akal contohnya manatif artinya kedudukan-kedudukan eh, atau rumah-rumah jamak dari apa? manzil al-jibal jamak dari jabal gunung-gunung asyayara mobil-mobil ada pohon-pohon maka jika mubtada'nya adalah jamak ghairu aqib, maka khabarnya jaza boleh mufrad muannas atau jamak muannas. Ya, jika mubtada'nya adalah jamak ghairu aqib dan jamak ghairu aqib statusnya adalah muannas. Maka pilihannya mufrad muannas sama jamak muannas, semuanya muannas. Cuma boleh mufrad, boleh jamak. Al-jibalu 'aliyatun atau 'aliyah. As-sayyaratu gunung itu gunung-gunung itu tinggi. As-sayyaratu musri'atun atau musri'atun. Mobil mobil itu ngebut, di mobil itu musri'an sama artinya ngebut. Khabar ada tiga macam. Yang pertama berupa isim dohir. Isim dohir boleh jadi mu'rab, boleh jadi isim dohir mabni. Isim dohir adalah kebalikan dari isim domir. berupa isim zahir eh, isim zahir mu'rab biasanya adalah isim nakirah dan isim zahir mu'rab ada dua macam isim jamid dan isim mustaq Isim jamin adalah isim yang la yukhad min lafzihi fi'lun dimana Tidaklah diambil dari lafaznya satu kata kerja yang mengandung makna eh, mengandung maknanya mengandung makna isim tersebut contohnya asad tidak ada fi'il mati asada yang maknanya mensinga kalau ada fi'il mati saja yang namanya menjadi singa dan ada asadun ini penjamin atau mustahil. Nahun sungai, usnun, ranting pohon, tufahun, apel. Kata-kata ini jika ya, tidak diambil dari kata-kata ini fiil. Tidak ada fiil non hak dan yang artinya berkaitan dengan masalah sungai, mensungai misalnya, mengamak sungai dan seterusnya. Ya, maka ringkasnya yang dijamin adalah isim yang tidak memiliki yang tidak diambil dari kata kerja. Ringkasnya dijamin adalah isim yang tidak diambil dari kata kerja. Satu kata kerja tertentu bisa diambil dari kata kerja ini satu isim. Maka jika dia tidak memiliki akal dari kata kerja, mungkin dijamin. Kebalikannya dengan mustaq. Mustaq adalah makhluk tidak minat pilih, adalah isim yang diambil dari fikir yang berasal dari fikir Wadala ala sifatin dan menunjukkan sifat. Hadirun orang yang hadir, mubsirun melihat, orang yang bisa melihat, orang yang mahir, hijauan, pemberani, uluan manis, ahmaru, merah. Dan khabar yang rupa isim zahir biasanya adalah rupa isim mustaq. Sebagaimana dalam contoh-contoh di atas. Ya, Al-Mudaris Fatihun, Al-Falahu, Al-Falahuna Mujiduna, dan seterusnya. Maka itu semua dari uh, eh, semustaq. Waqad yaqul khabar ismatul izin. Dan khabar kepada dalam bentuk isim jenis. Namun itu sedikit. Contohnya adalah anta asadun tempat adalah singa dengan makna engkau adalah seorang kembali. Maka jadi Saya namanya isim jenis. Isim jenis adalah lawan dari isim alam, isim jenis adalah lawan dari isim alam. maka isim alam adalah uh, eh, adalah isim yang menunjukkan menunjukkan pada hal tertentu yang memang dibuatlah kata tersebut untuk menunjukkan hal tadi. Misalnya nama orang eh, Muhammad Zaid Amal Isim Alam nah, Nama daerah, nama kota, nama negara Ini sih memang dibuat untuk sebagai penanda untuk ini. Orang ini kita senama ini ya tanda dia. Daerah ini khusus untuk daerah ini saja, tidak daerah yang lain. Kasih nama ini isim alam. Kebalikan dari isim alam adalah isim jenis. Ya, maka dia adalah satu isim yang khusus menunjukkan pada anggota jenis tertentu. Ya. Jadi di sini ada pun singa. Singa itu jenis, bukan singa A, singa B, itu singa. Yang, yang jenis singa ini punya banyak anggota, dua juta anggota. Kita pun buku punya jenis dapat di bawahnya banyak anggota ya, buku ini buku itu buku kemudian ini kemudian itu Wajulun dengan isim mabni yang menjadi khobar maka boleh jadi adalah domir isim isyarah atau isim musuh contohnya ayat Quran la ikamul muflihun Ulaika domir mabni fi mahli rafin khobar badar ini salah satu i'rab untuk ayat ini salah satu ikhaf untuk ayat ini pula ikannya mubtada umnya adalah khobar mubtada terus mana apa? badan badan khobar ikhaf yang lain mengatakan ulaika mubtada al-muflimul khobar umnya namanya domiun fasli Namanya domir fasal. Domir yang memisahkan antara mutan dan mubah karena dua-duanya isim makrifat semua. Karena jika mubtada dan mubal itu isim makrifat semua, orang bisa kacau. Dikira Nah, manut Kira, nahan mantul. Arrojul asalihu itu bisa mantul Allah masih nunggu. Ngapain? Padahal soleh ini mau dijadikan sebagai khutbah supaya orang tak bingung munculkan domain untuk memisahkan dan membedakan antara ini mubtada dan atau apakah nahan naat nah. Ar-rajulu huwa salih. Lelaki itu dia adalah seorang yang saleh. Ulaika alladziina ishtaru dhalalata bil huda. Juga ayat Al-Qur'an. Tadi tadi kita sampaikan uh, kaidah dari buku ini uh, ada dalam uh, di antara dua tanda bohong sebagai contoh oleh Itulah orang-orang yang membeli kesesatan bilhuda dengan alat pembayaran berupa hidayah. Maka Allah dia adalah isim mausol, khobar mubtada, mubtadanya adalah ulaika. Kemudian khobar jenis yang berikutnya jenis yang ba adalah sebuah jumlah jarun bama majrur atau dawam ditambah untuk ilahnya al-amil fil masna'i buruh itu masih di dalam tafri buruh itu masih ada di dalam tafri belum bubar fil masna' da majrur khabar muntada mubtadanya adalah al-amil As-siqatu amamal manzili. Taman itu di depan rumah. Amamal manzili jubul jumlah mubah dorok dan mudhaf ilahnya dengan status sebagai mubah mubtada. Menurut pencatatan, setiap boleh jadi muncul atas sahur pertanyaan, bertanya-tanya. menjadi ada orang bertanya-tanya. Bagaimana kau kok bisa kata-kata amana ya, alat titaka ubaran yang menjadi ubar itu malah mantul dengan fathah pada saat bahasanya asal eh, hukum asal ubar adalah marfu' Maka jawabannya penjelasan dua hal itu adalah khobal itu mampu benar-benar mampu jika dia berupa isim jenis atau isim mustah. Sedangkan jika khobal itu berupa sebuah jumlah maka yang jadi kubah adalah kesatuan sebuah jumlah. Fa'inal ibarat al-kawanata ungkapan yang tersusun dari dorong ditambah mudhaf nilainya alias jumlah itulah yang menjadi khobarnya. Maka khobar ini jika berupa sebuah jumlah yang jadi khobar, seperti kata penulis, yang jadi khobar adalah kesatuan sebuah jumlah. Saya menyebut kesatuan eh, dorong eh, tambah mudhaf nilainya. Amadahu akan menzaf itu amanah maka dia man, dia mansub Bifilin makhlukin dengan fiil yang terbuang takdirnya telah istaqara itu salah kita. Bifilin makhluk kok mustaqil dia nggak nyambung mustaqil tolak isi apa isi. Bifi'lin maktubin takdiruhu istaqaqa lihat eh, penjelasan tentang maktub nanti di pasal tentang isian yang kita termasuk Sebagian ulama menjelaskan, sebagian ulama namun menjelaskan untuk mendudukkan masalah ini kok e, ada dorong yang masuk jadi berubah berikan penjelasan bahwasanya kubah aslinya itu dibuang. Kubah aslinya dibuang. Ada takdirnya. Takdirnya apa? Ada yang mentakdirkan dengan isim dan ada yang mentakdirkan dengan uh, Yang mentakdirkan dengan uh, kubah yang asli dibuang takbir kufar isinya istatah kalau yang menyatakan kufar aslinya dibuang ya, dan kufar asli buka isin, maka takbirnya adalah mustaqilun atau kainun ini adalah eh, takbir yang berlaku untuk semua khabar yang berupa sebelum jumlah. Misalnya Alhamdulillah. Aina khabar? Mana khabarnya? Lillahi. Kalau pakai takbir-takbiran, pakai takbir-takbiran, maka takbirnya Alhamdulillah mustaqimun lillah atau alhamdulillah, kainun lillahi atau Alhamdulillah, kalau pakai fiil istaqarra lillah. Istaqarra artinya uh, tetap Kainun itu artinya yang ada. Maka alhamdulillah segala puji itu kainun ada bila milik Allah. Kalau di menerjemahkan eh, uh, kita ala pesantren tradisional, suka imun dan mustaqil itu dimunculkan. Kadang ada terjemahnya tetap. Ya, tetap itu apa? Mustakbirun, kainun. Maka menunjukkan masalah ini ada alhamdulillah atau tadi al, al hadiqatu atau amal manzil maka ada ulama tahu yang masih solusi dengan adanya sesuatu yang mukodar atau solusinya adalah khobarnya itu kesatuan kesatuan amaman manzil ini yang jadi khobar lillahinya lillahi kesatuan dan lillahi ikhlas khobarnya Ya, kemudian uh, yang ketiga dari kufar adalah kufar jumlah ismi atau jumlah fitiyah. al najahu asasuhu al-amal. Keberhasilan kesuksesan landasannya adalah kerja keras. mudah. najahu mubtada asasul amal adalah jumlah ismiyah mahalnya rofak sebagai kubahnya al-Najahu matahari itu terbit asrafa asam mubtada asrafa jumlah fi'liyah mahalnya rumah tapi kubah. akan datang penjelasan tentang poin jim dengan rinci ketika kita bahas jumlah dan kedudukannya dalam i'rab di bab yang keempat. Kemudian dikatakan disarankan kubah itu yatim basyaratan terletak langsung setelah mubtada. Bahkan terkadang rumah memisah mubtada dan khobar satu pemisah atau beberapa pemisah. Wa yustadalu daiman dan yustadalu dan cara mencari daiman selalu kubah untuk mengetahui kubah cara mencarinya adalah dengan selalu mengingat bahwa bahwasanya kubah adalah bagian pelengkap faidah yang penyempurna pemahaman kita dari sebuah kalimat yang tersusun dari mubtada dan dari khobar dan mubtada sebuah kalimat Maka jika ada mubtada saja, maka belum ya, faedah pemahaman itu belum lengkap. Pemahaman kita ya, apa yang bisa kita tangkap dari sebuah kalimat itu bisa utuh adalah pemahaman yang utuh ketika mubtada tersebut telah bertemu dengan obatnya. Al-Islahu asyraiyu mufidun. reformasi pertanian adalah satu hal yang bermanfaat. Ketika kita mendengar atau membaca al-Islam az-Zira'iyu, maka kita bertanya-tanya, apa? Gimana? Kalau ada reformasi pertanian, maka kita dijelaskan mufidun. Maka kita tahu bahwa mufidun adalah obat dan bukan al Al-Islam mubtada marfu dengan eh, tanda dhamma zira'i adalah na'tu marfu'in na'at untuk isim yang marfu oleh karena itu dia juga marfu dengan tanda dhamma sedangkan mubidun adalah khabar mubtada yang marfu dengan juga dhamma Seandainya kita mengatakan al islamu al-zira'iyu Wasakatna Lalu kita diam Tentu maknanya belum lengkap kami dan tidak lengkap Kecuali dengan adanya coba, Yaitu kata-kata itu. Contoh yang lain adalah suara burung bulbul Suatu bulbuli jamil Suatu jenis burung Suara burung bulbul adalah suara yang indah. Saat adalah mubtada marfu dengan doma. Bulbul adalah mudhaf ilaih dan sikap mudhaf ilaih adalah majrur. Di sini tanda jernya dengan kasrah. Sedangkan jamil adalah kubah mubtada dan semua kubah mubtada marfu dan tanda rupanya di sini adalah doma. Seandainya kita mengatakan suara bulbul lalu kita diam, maka makna yang kita tangkap dalam pikiran kita tidaklah sempurna kecuali ada khobar yaitu berupa kata-kata jamilun mendahulukan khobar daripada mubtada. Khobar dulu baru mubtada. Satu hal yang diperbolehkan. Kapan? Ida urida ikta'us sodarati liman al-khobari. Jika kita ingin memberikan eh, asodara Jemaah bebasnya adalah tekanan untuk makna yang terkandung dalam obat. Misalnya makhluk tadkhiru yang kita ingin tekankan adalah untuk baca dulu dilarang. Karena ingin yang ditekankan adalah dilarang, maka obat boleh kita tetapi yang dilarang. Mamnu'un khabar muqaddam marfu itu dhammah dengan tanda dhammah. Tadkhinat tanda muakhar. Tanda yang letaknya di belakang dibaca mampu tanda khabarnya adalah dhammah. Maka alasan pertama kita meletakkan khabar di depan mubtada adalah karena kita ingin memberikan tekanan kepada makna yang dikandung dalam Tak ingin supaya orang itu membaca terlebih dahulu adalah dilarang. Maka kita boleh meletakkan mau Kemudian kita sabaqa al-mubtada'a wal khabara masjid. Jika Mubtada dan mubah itu didahului huruf nabi atau huruf istighfar dan khobarnya waspah berupa isim sifat. Apa itu anta? Apakah berdiri engkau? Hamzah adalah harful istighfar sebagaimana kemarin kita uh, tadi pagi kita bahas ham peristiwa ada berapa? Dua. Apa? Hamzah dan ham. Iya, tadi pagi ada contoh ham lafzul istiqam. Sekarang kita kembali hamzah lafzul istiqam. Kalimun khobar muqaddam maksud dengan dhamma antam domiun dan dia mabni dan tadi telah kita bahas semua isim mabni ya lah mahal. Di mahal rafi di tempatnya apa sebagai mubtada muakhar. maka di sini ada namanya isim sifat, isim itu bisa terbagi menjadi dua. Dilihat dari apakah dia layak untuk menerima naat ataukah tidak. Maka ada izin sifat, isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul. sifat musabbihat, isim fa'il, isim nisbah, Indonesiun, atau jawiyun isim nisbah itu semua adalah isim eh, isim sifat kebalikannya adalah isim mausuf isim yang tidak bisa digunakan kita pun itu bisa jadi nama Bisa kita jadikan naat, tidak bisa. Mengot, bisa. Baitun jamilun, kitabun jadidun, kitabun, rajulun, khurafat, kebersihan itu tidak bisa kita jadikan sebagai nama. Jadi makot bisa. Rajulun eh, tawilun, rajulun pasirun, yaitu kitabun, masjidun itu tidak bisa diletakkan jadi nakdun. Namun bisa jadi man'ud kitabun qadimun kitabun mufidun rajulun madlumun madlum Semakun dan di sini uh, khobarnya adalah isim sifat qaim nah, Qaimun anta khobarnya khobar khobar muqaddam berupa isim sifat ketika mubtada dan mubah dibeli huruf nabi atau huruf istifham dan khabarnya adalah eh, isim sifat eh, maka khabarnya itu mubtada namun mubtadanya cuma yang juz boleh kalau mau dikembalikan bantu asal juga nggak apa-apa. Nah, anta imun itu bentuk asalnya tidak baru coba. Mau dibalik apa nah, imun anta? Ingat babnya adalah kita bahas ya juzu takdimul khobar kalau mubtada. Nanti ada bab ya jibu ketiga, jika khobar berupa sepuluh jumlah dan mubtada'nya makrifat, maka khobar bisa di depan. Bita'ani salam. Dalam ketenangan, tak itu lawan dari tergesa-gesa dalam tangan dan tidak tergesa-gesa itu terdapat keselamatan. Kita aja menjawab selama mubajal dalam mengakal mu'akhar iya. iya, yang telah opa, tanda opa, tanda iya, yang telah dhamma. Amam al-qadi ilmu hati di depan Pak Hakim ada orang yang mengatakan kebenaran apa adanya. Amamal qadi ini sebut jumlah. Qaidul haqi adalah ma'rifah. Amamal qadi amam adalah dhab. Amamal qadi adalah khabar muqaddam. Qail adalah mubtada muakhar dibaca marfu dengan dhamma. Al-haq untuk ilah dibaca dengan kasarah. Kemudian adalah wajib, wajib dan wajib di sini bukan wajib syar'i namun wajib nahwi. Wajib menurut nahwu. Tidak boleh kalau kita begini, harus begitu. bukan berarti orang yang berdosa digambar kalimat. Nah, berdosa di akhirat kalimat. Semacam melanggar apa yang uh, diwajibkan oleh nahwu. itu di depannya mubtada jika khobar berpasiful jumlah kemudian mubtadanya nakirah tidak memiliki sifat dan bukan ulang mutok. Di baitina rajulun di rumah kami ada seorang laki-laki. Di baitina jar majrur khobar muqaddam rajulun muqtaddam muakhar mufrad makmur dengan dhamma. Apa bedanya dengan sebelumnya? Yang yang juzu tadi. Gimana letak bedanya? Di mubtada'nya. Kalau yang ia justru mubtada'nya apa? Ma'rifat. Kalau yang ia yajibu mubtada'nya apa? Nakirah. Dan nakirahnya masih nakirah murni nakirannya nakirah murni. Nakirahnya tidak menyempit. Ya, tidak memiliki sifat. Tidak pula uh, mutor. Meskipun kepada uh, sama nakirah. Jika nakirahnya adalah nakirah mausul, maka tidak wajib akimul khobar. Cuma boleh saja. Sehingga jika kalimatnya adalah fi baitina rajulun fadilun maka takdimul khobar di sini adalah yang dulu. Karena boleh juga eh, dan boleh juga rajulun fadilun di baitina. Sebagaimana tadi di bab masalah kapan nakir boleh jadi mubtada. Demikian juga jika mubtadanya adalah nakirah yang memiliki mudhaf ilaih maka tidak wajib. Fi baitina talibu ilmin. Di sini takdimul khabar, di sini tidak wajib. Karena boleh talibu ilmin fi baitina. Maka syarat uh, wajib mendahulukan khobar sehingga khobar diletakkan di depan muktada jika khobar berupa sebuah jumlah dan muktadanya adalah nakirah yang masih murni nakirah nakirah yang masih murni nakirah kalau muktadanya adalah makrifat maka takdimul khobar adalah jawab takdimul khobar mendahulukan khobar tentunya boleh ya, dan tidak wajib. Kemudian yang kedua wajib kubah itu di depan jika khobar minat alfa dari kata-kata yang haknya adalah di depan Misal isim isim istifham. Matal intihalu maka mata istighfar istifham yang mubtada yang telah al-imtihan. dah ujian? Karena isim istighfar tidak mungkin diletakkan di belakang al-imtihan mata. Nah, iya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nah, pakai kosakata Arab. Mata imtihan tapi istighfar tidak mungkin dilupakan kecuali di depan. Maka dia jadi kubah kodar. Itu kalau mubtada jika mubtada itu bersambung dengan domir, namun domirnya itu malah kembali ke batas kubah. Domirnya itu kembalinya ke kubah. kayak banyak tak terjebak sehingga kembalinya terjebak kalau kembalinya kembalinya ke belakang tidak kan lucu dominannya kembalinya ke belakang contohnya ini salami kafa'atuhu perdamaian itu bagi perdamaian ada konsekuensi-konsekuensinya dua negara perang damai pada konsekuensi-konsekuensi yang terus dilakukan. Tidak bisa gratisan, tidak bisa jadi kok gratisan. Ada yang harus konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus dijalani. Jadi tidak mungkin kita tabaatuhu salah. Kita tahu uh, eh, domainnya kita kembalikan ke belakang, kembalikan ke depan. Maka di sini salam adalah khobar mukodam, tanpa ardu adalah muktada mu'akar. Ya, Marfu dengan tanda doma, ha adalah domir mutasil, yang mutasil dengan muktada kembali kepada khobar yaitu as-salam. Kemudian boleh jadi muktada eh, khobar itu lebih dari satu. Contohnya adalah Ar-Rahmanu Hulwan Hamidun. Ar-Rahman lima itu artinya manis-manis asam. Hulwan kubah pertama makhluk dengan doma Hamidun kubah kedua makhluk dengan doma. Anilu sakiyun wafiyun fayabun bil Sungai Nil itu adalah ya, Sungai Nil itu dermawan, Afion memenuhi janji. Ya, janjinya kalau musim hujan banyak airnya ya banyak airnya. Janjinya kalau musim kering nggak ada airnya ya nggak ada airnya. Fayatun bil khairi banyak melimpahkan kebaikan maka sahiyat adalah kubar pertama, kafir kubar kedua, fayatul kubar yang ketiga. Contohnya adalah Allahu Allahu Rahmanun Rahimun atau Allahu Rahmanun Rahimun al Maka itu semua adalah mubtada kubar eh, pertama, kubar kedua, kubar ketiga, kubar keempat, kubar kelima, kubar keenam, kubar ketujuh, delapan, khobar ke sepuluh bisa. Allah huwa wa jinnu berfasad Allah huwa ar-Rahman rahim Rabbun syakur ah, dan seterusnya. Mungkin semua telah kebal pertama, atau kedua, atau ketiga kita hitung sampai ke belakang. Kemudian akhbar itu dibuat dalam sebagian tempat, sebagian kondisi yang akan datang penjelasan lebih detail di tempatnya. Di antara tempat pembuangan kobar adalah Ida kanan muktada ba'da laula, jika muktadanya adalah setelah laula. Laula tabibu masyabian maridu. Seandainya tidak ada uh, dokter, maka tidaklah sembuh si sakit itu. Takdirnya adalah laula tabibu mewujudun kabarnya dibuat. Masyafial maridu maka di sini obat dibuat. Ya, meskipun kalimatnya adalah kalimat yang ya, tidak layak untuk diucapkan dari sisi akidah. Kemudian tiga mubtada adalah sarihan fil qasami adalah kata tegas berupa sumpah jika uh, eh, mubtada'nya telah tegas dalam sumpah maka khobarnya telah dibuat la umuka innal hayata rifahu demi umurmu sesungguhnya hidup adalah perjuangan maka saya ada dua jumlah innal hayata rifahu jumlah yang kedua jumlah yang pertama adalah jumlah kota ya, la ini adalah mubtada. Nah, talaqumuka adalah mubtada. Khobar yang kedua takdirnya kosami. Ya, takdirnya laumuka kosami. Maka laumuka mubtada, kosami adalah khobar mubtada. Kemudian Idza atafa ala mubtada'i atau utifa ala mutada bi wawin jika mubtada itu disambung dengan wawu dan wawunya ini menunjukkan musahabah itulah wawu yang disebut wawu ma'a nanti ada eh, apa maful eh, Kulo judian wasilahan ruham salah. Kulo judian wasilahan. Setelah wawu ma'an setelah ma'an Kita ada makul ma'an Makul ma'an itu Mansur Akhirnya kulit dunia Aku muktarinani. Maka di sini kufarnya dibuang yaitu muktarinani. Kemudian isim kanan. Isim kanan adalah ini kondisi yang ketiga menjadi isim kana. Isim kana adalah semua mubtada yang memasukkan kana atau salah satu temannya. Aslinya mubtada. Aslinya mubtada memasukkan kana. Dan isim kana itu jaiman selalu karena kana zaidun iman. Zaid isim kana dengan doma. Saudara-saudara karena yang pertama adalah asbaha, adha, dola, amsa, dan bata. Empat kata, e, lima kata ini makna asalnya adalah litauqid, menunjukkan waktu. Asbaha di waktu pagi, adha di waktu duha, dola di waktu siang, amsa di waktu sore, bata di waktu malam. Asbaha sajaratun mutmiratan tapi pagi pohon itu ternyata berbuah. Adhal muhandisuna muhtamina bi amalihim. Di waktu duha, para insinyur perhatian dengan pekerjaan mereka. Dollar amilun buruh itu di waktu siang-siang mukibat ala amalihi menekuni pekerjaannya. Amsatis samahu umtirotan mendung di sore itu menurunkan hujan. Sama di sini maknanya sahab mendung. Bahkan najmu lamian di malam hari bintang bercahaya. Ini makna asal untuk lima kata ini. Namun terkadang kata lebih atau seringkali lima kata ini ya, eh, maknanya adalah bermakna sorok menjadi tidak mengandung waktu. Namun apa yang mengandung waktu? Sebagaimana dalam Nabi Asbaha rajulun Mina wa amsa kafiro wa amsa mu'minan wa asbaha kafiro. Di sini uh, waktu sore dan waktu pagi. Namun uh, seringkali asbaha di sini artinya so asbahar Zaidun nasyitan. Jadilah Zaid itu seorang yang rajin. Setelah dulunya pemalas. Ya, baik itu mulai rajinnya pagi atau waktu tidak ah, terserah. Tidak terikat dengan waktu. Kemudian Sarah. Sarah ya, itu maknanya adalah tahawul perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Saral batnu nasijan. Jadilah kain uh, kapas itu nasijan menjadi kain tenun. Jadilah kapas itu kain tenun. Laisa untuk Nabi, laisa naja usaha keberhasilan bukanlah satu hal yang mudah. Satu hal yang harus diupayakan, harus jerih payah masuk penghasilan belajar jannahmu itu bukan satu hal yang mudah harus ada jerih payah harus ada pengojaah harus ada latihan harus ada eh, perhatian dengan pelajaran dan seterusnya masalah makarya manfaka mafatia. semuanya maknanya adalah istimewa terus menerus dan mana semuanya adalah manafi Manya itu manafi. Ma, ma pada zala, ma pada mazala, ma bariha, man fakta, ma fatiha. Semuanya manya adalah manafi. Maka sering diterjemahkan dengan tiga henti-henti. Mazala tiga henti untuk memunculkan kesenyamannya adalah nabi. Tidak henti artinya apa? Terus menerus istimewa. Masalah salamu amalan muhabbah. Tidaklah henti perdamaian adalah sesuatu cita-cita yang sangat diinginkan semua orang. Mabaril saruqani muntalibaini ilal kumari. qamari tidak henti dua roket tersebut bergerak menuju rembulan. Manfaat tibnu najiman tidak lagi henti anak kecil itu tertidur. Kemudian madama fungsinya maknanya adalah menjelaskan mudah, menjelaskan waktu. Contohnya, latahu syariah, janganlah anda melintasi jalan madamat selama madamat demi isyaratu selama lampu lalu lintas hamroa berwarna merah. Nah, aslinya isyarat isyarat nuru. Nah, kalau lintas besarnya isyarat isyarat nuru. Namun sering disingkat al-isyarah. Kalau konteksnya bicara masalah jalan, al-isyarah maknanya lampu lalu lintas. Waktu sama dan kanan dan saudara-saudaranya disebut dengan fi'il nafi. Karena fi'il-fi'il tersebut memerlukan kebar supaya lengkaplah makna ya, kalimat. Karena dan saudara yang juga disebut dengan fi'il nasib. Fi'il yang menghapus. Karena dia mengubah dan menghapus hukmal kobari, status kubah, yang semula marfu menjadi mansub. Kan gara Gara-garanya yang jawabnya kan karena Ya. Karena asik dia yang menghapus uh, eh, kobar uh, eh, dari status kobar. Ingat? Isim kanan atau koba kanan aslinya apa? Mubtada dan kobar. Misalnya asmau muntiotun Itu aslinya mubtada dan kobar dan kita masuk ke kanan karena sesamamu mumtirotan maka kanalah yang mengubah khobar yang setelah marfu menjadi mansub maka karena disebut fiil nasikh artinya mengubah menghapus karena dan saudara-saudaranya semuanya adalah fiil karena dan saudara-saudaranya Sang Qasim dengan melihat perubahannya menjadi tiga macam. Ada fiil-fiil yang memiliki mudarat dan amal di samping punya mawi. Wa ya'malu mudaratuha dan fiil mudaratnya dan PIL amalnya beramal sebagaimana amal PIL mawinya yaitu mewafahkan isim dan memasukkan khobar. Inilah untuk karena asbara alha bela amsabata dan soro. Maka sebagaimana kita boleh membuat kalimat Dallal amilu mukiban ala amali Boleh juga kita membuat korban Membuat kalimat Yadillul amilu mukiban ala amali Siang-siang itu buruk siang-siang buruk itu menekuni pekerjaannya. Kulu ya dan wahidatan. Terjemah bebasnya bersatulah. Terjemah bebasnya bersatulah. Terjemah agak gak Guru Kulu jadilah kalian ya dan wahidatan bagi satu tangan Maka di sini fil amal dan dia beramal sebagaimana amal karena dia menasukkan khobar karena dan diperbolehkan mendahului fil-fil ini fil-fil ini didahului oleh huruf nabi maka Zaidun qa'ima Zaid tidaklah berdiri lam tusbih syajaratu musmiratan pohon itu pagi-pagi belumlah berbuah. Kemudian ada fi'il yang yakti minha memiliki mudore saja, tidak ada amarnya. Cuma ada mabih sama mudore, tidak punya amar. Walayati minhal amru tidak memiliki bentuk amal, Dia cuma punya mabih dan mudore. Dan fi'il mudhari'nya itu beramal sebagaimana amal fi'il madhi. Itulah afal istiqam. Fi'il-fi'il yang mengandung makna terus menerus. Mazala mabariha, manfakka Dan fi'il istimewa ini takunu daiman, daiman selalu digauli huruf nabi yaitu ma. Atau bisa bisa jadi diganti lah lanati. Ma mazalah itu terganti lazala, layazalu. Contohnya di sini diganti dengan la. Layazalu assalamu amal amalan muhabbata. Ini tidaklah henti-henti perdamaian adalah satu cita-cita yang diinginkan semua pihak. Maka tidak harus mah kita harus mana nabi, bisa juga lah nabi. Yang penting kecuali huruf nabi. La, eh, lam yang aktif dulu yang kita lihat ini anak itu menangis. Kemudian uh, macam yang ketiga dari Kana dan teman-temannya adalah ada dua fiil jamin yang tidak memiliki mudarat dan amal alias punya punya madhi. Itulah laisa dan madama. Tidak ada yalisu. Nah, laisa yalisu Lisna, Tidak <laughs> ada. Tidak ada mudoranya, tidak ada. Amal. Adanya lisa. Nah, lisa ada. Bahasa amiannya orang Saudi. Bahasa amiannya orang Saudi. Tidak ada bisa. Bisa. Jadi Laila mengucapkannya nah, Lisa. Maka semaja Laisa, Laisa, Laisu. Tasrif ke bawah. Tapi uh, ah, mudorotnya tidak ada, amalnya juga tidak ada. Maka pikir dilihat dari kepemilikan terhadap uh, dan amr itu dibagi menjadi dua. Ada fi'il jamin. Itu fi'il yang hanya punya bentuk madhi. Hanya punya bentuk madhi. Itu disebut fi'il jamin. Ingat ada isim jamin. Tadi ada isim jamin. Ada fi'il jamin. Jangan dibulak balik. سنجمد الجراف ينجمد سنجمد الجراف سنجمد ini الجامد Nah kalau kalau fi'il jamin lawannya adalah fi'il mutasarrif. Fi'ilun mutasarrifun. Itu yang punya di samping punya madhi, punya mudhari, atau mudhari dan mudhari dan Maka kalau fi'il jamir kebalikannya ke fi'il mutasarrif. Kalau isim jamir kebalikannya apa? Isim mustaq. Kemudian kalau ma untuk mazalah mabariha tadi adalah nabi ya, maka lain ma untuk gama. Waktu sama ma dan ma yang mendahului kata-kata dama disebut ma al-masdariyah. Dormiyah. Dan madama itu disyaratkan harus didahului jumlah. Bayan tasira al adumu madama ta'awunu qa'iman musuh tidak akan pernah menang selama tolong menolong di antara sesama kita masih tegak berdiri. Artinya masih eksis. Uh, maka ma di sini namanya ma masdariyah dhawfiyah. Namanya sejak ma masdariyah yang namanya mas ma masdariyah adalah ma yang bisa ditakwil ke Masjid. Ma sama pertama eh, bersama fi'il setelahnya bisa ditambil menjadi masdar. Jika masdar ini jadinya jawab Jadinya jawab Namun karena ini eh, menunjukkan dorok, menunjukkan waktu. Maka uh, eh, majama ini kalau dikembalikan ke masdar sahih jadinya muddata dawam. Muddata dawam. Lan yantasil aduhu muddata dawam ta'ala mudda dawami at-ta'awuni layan yantasir al-adubu muddata dawami ta'awuni maka musuh tidak akan pernah menang mudata sepanjang waktu dawami ta'awuni dawam artinya terus menerus Itu makna aslinya dawam itu terus menerus. kalau dalam bahasa percakapan ada istilah waktu dawam. Waktu dawam itu jam ngantor. itu waktu dawam itu jam ngantor itu bahasa standar pakainya dawam. Jawa ngantor meskipun nggak ngajar karena terkena jam kantor dia masuk kantor meskipun tidak ada kerjaan kerjaannya tutup kantor Ya karena dia masdaria, maka bisa dijadikan eh, masdar menjadi Jawab karena dia karena dia menunjukkan dorfiyah, menunjukkan waktu, maka ada mana yaitu Malu Malhudatun jatata. Diperbolehkan menggunakan karena dan saudara-saudaranya kecuali untuk fati azala dan laisa boleh digunakan sebagai fi'il tam bukan fi'il nadis yang dimaksud dengan miltan adalah fi'il yang cukup dengan fa'il tidak memerlukan khobar. Contohnya sautabiu akhbarahu aina makana. Karena demikian cinta dengan seseorang, maka ada orang mengatakan, saya akan mengikuti berita perkembangan dirinya dimanapun dia berada. Akan melalui pantau Karena di sini maknanya adalah wujida. Ini nama wujida dua maka membutuhkan ibu pahit. Tidak membutuhkan khobar. Contoh ayat ala ilallah tasirul umur. Maknanya adalah ala ilallahi tarjiul umur. Maka tidak membutuhkan khobar. Awat ketuyu ila asyasiha wa batat burung-burung bertempat ke sarangnya dan bermalam di sarangnya. Batat di sini ya, bimakna takhalat lady. Kemudian terkadang ada kala yang tentunya zaidah La yujadu ya kana mitsuka tidak dijumpai ada orang semisal Anda. Kanannya tidak. Jadi maksud dengan zaidah dalam bahasa Arab adalah zaidah dari sisi gramatika dan bukan zaidah dalam sisi makna. Semua zaidah mengandung makna tambahan yang tidak ada jika itu tidak ada. Cuma dari sisi gramatikal dia tidak memiliki kedudukan. Ini apa ini? Dia jadi apa? Tidak ada. Maka cuma tambahan dari sisi gramatikal bukan dari sisi makna. E, maknanya tetap membawa makna tetap berfungsi. itu tambah dalam kata tidak punya fungsi. Tidak punya fungsi dari sisi gramatika dan bukan dari sisi makna. dan sisi makna tetap memiliki fungsi. Sebisanya di sini di tauke. Karena di sini tambahan. Fungsinya apa? Tauke untuk menegaskan. Benar-benar ada manusia sebesar Anda. Kemudian terkadang dibuat dibuanglah huruf nun dari fi'il kana yang mudore majuzum dan hal itu karena takfifan dalam rangka meringankan lidah karena seringnya digunakannya kalimat ini seringnya digunakan dan munculnya kata-kata ini lam yaku sebagai ganti dari lam mulu mutlak yang boleh sangat sering muncul e, dalam bahasa Arab maka orang Arab ya, enak e, jadi mereka maka nun yang dibuang sehingga cuma jadi lam ya. Nah dalam menimbang bahasanya isim karena asalnya adalah mubtada sebelum kemasukan kana atau salah satu saudaranya. Maka apa bentuk isim tangan sama dengan apa bentuk mubtada. Sama dengan apa bentuk mubtada. Maka boleh jadi isim kanan dengan isim mu'ab. Boleh jadi berupa isim mabni, yaitu domir, isim isara, isim musul, dan seterusnya. Asbantu mutafailan. Ketika pagi tiba, aku adalah seorang yang optimis. Asbahtu asbah fi'il madhi naqis. Taknya dalam domir mabni mahnya rupa. sebagai isim asbah. Amsa hadzal maritum mustarihan di sore hari itu pasien tersebut beristirahat. Ada isim isarah dan dia isim mabni maka mahal i'rabnya adalah i'rab mahal mahalnya pahala opa sebagai isim alsa. Akan datang penjelasan tentang hal ini ketika kita membahas isim mabni di pasal berikut ini. Kemudian muka baru teranggap. Teranggap fiil-fiil yang menunjukkan makna mukoba ambil dan menunjukkan makna harapan dan menunjukkan makna mulai adalah saudara tanah. Lengkapnya fil-fil tersebut adalah sebagai berikut. Kada, kariba, auzaka. Semuanya maknanya adalah berkorban, hampir. Kada hampir, kariba di sini maknanya bukan sedih, namun hampir. Auzaka maknanya juga hampir. Ada dan ikhlau Semuanya maknanya adalah mudah-mudahan dan semoga. Maka asa itu eh, asa itu temannya karena sedangkan kalau laallah laallah itu temannya kita. La'alla untuk ucapan saya tadi pagi La'alla itu temannya inna. Kalau asa itu temannya kana. Syaraha ansyaha akoda tofiqa ja'ala dan hamba Semuanya maknanya adalah suruh mulai. Syara'a ini maknanya bukan menetapkan hukum, menetapkan syariat. Syara'a ini maknanya adalah bada'a mulai Ansha'a itu di sini maknanya bukan menumbuhkan. Ansha'a tidak artinya menumbuhkan. Ansha'a di sini maknanya mulai. Akhoda di sini maknanya bukan mengambil. Dan maknanya apa? Su, mulai. Topik di sini maknanya bukan memetik. Memetik bunga. Mutafiqah pada sini artinya adalah syara'a. Bada'a memulai. Ja'ala di sini maknanya bukan menjadikan. Maknanya adalah mulai. Hatta di sini maknanya bukan bertiup. Hatta diriku angin bertiup. Hamba hatta di sini maknanya adalah mulai. Asab dan Khobar. Namun khobarnya daiman selalu berupa jumlah fi'liyah dan fi'ilnya harus ilmu mudhari. Kadati samsu tusyku. Matahari hampir lagi, hampir atau sebentar lagi terbit. Maka syamsu adalah isim kada, marfu dengan doma, Tushrik, jumlah fi'liyah, fi mahal apa? Fil mahal nasbin khobarnya kada. Nah khobar dari fiil-fiil ini bergandengan dengan an dengan ketentuan sebagai berikut. Wajib bersambung dengan an. Itu untuk khobarnya hal dan ikhlaulaqa. Kalau dari ikhlaulaka maknanya sama persis dengan makna asa yaitu semoga. Mudah-mudahan. Contohnya kalau atau ikhlaulaka aktiku ayu alijal amroda al mustaksiyata. Mudah-mudahan semoga ilmu kedokteran berhasil mengobati sebagai penyakit yang sulit mencari obatnya. Maka di sini wajib an an alija. Hanya wajib. Namun wajibnya wajib syarat wajib apa? Nahwi bukan wajib syar'i. Kemudian seringkali bersambung dengan an untuk kubarnya Asa dan kubarnya Ausyaka. ayat ayaduma. Mudah-mudahan rasa senang bahagia ini langgeng. Namun ini harapan yang tidak mungkin terkabul. Tidak ada rasa gembira yang langgeng. Ya, gembira ya. Kemudian disusul dengan sedih, akan lebih banyak sedihnya daripada gembira. Itu aja kalau mau dihitung-hitung. Kamu lebih banyak susah pikirnya, banyak punya masalahnya daripada ya, senangnya. Dari kecil sampai tua, tambah tua, tambah banyak masalah. Oh, banyak susah. Contoh ayat, Asa antakahu syai'an wa yaja'alallahu fi khairan katsira. Tentang seorang istri yang tidak disukai oleh suaminya, Allah katakan boleh jadi kalian tidak suka dengan sesuatu yaitu istrimu dan Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Apa makna kebaikan yang banyak? Salah satu tafsir uh, untuk khairat kata adalah walakun soleh. Maka boleh jadi istrinya itu cewek setengah mati, apapun segala Namun dari istri tersebut uh, muncul anak soleh. Istrinya akan setengah mati, anaknya bandel setengah mati. Maka boleh saya tidak suka uh, karena satu tabiatnya karena Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya, anak yang soleh yang berbakti sepanjang hidupnya untuk orang tuanya. Itu menghibur si ayah, menghiburkan si ayah dari kesepian karena wajah ibunya Coba amsyakan lain ayat jalia. Sebentar lagi malam akan ya, berlalu. Sebentar lagi pagi mau tiba. Maka kita katakan amsyakan lain ayat jalia. Sedikit orang Arab sedikit saja, kadang-kadang saja menambahkan an untuk kobarnya kada dan kobarnya kariba. Kadatil Eh, asmatu tanpa itu, asmah artinya krisis bahasa pengeboran kata til asmatu tanfaridu sebentar lagi krisis akan berlalu eh, pakai an itu sering kadang-kadang orang Arab eh, tanpa an itu sering kadang-kadang orang Arab nambahi an kadatil azmatu antan farija. Namun yang sana terlarang ya, khubal ya, fiil-fiil di atas berganti dengan an untuk semua afal suruh untuk semua afal suruh itu nggak ada annya khobarnya nggak ada annya akhdal aulahu yal'abuna mulailah anak-anak tersebut bermain. Habbatit tuyuru tuqaddimu. Mulailah habbat di sini ya, maknanya mulai. Mulailah burung itu berbicara setelah tadinya dia Catatan amalul muqarrabah ojek dan suruh Ya, ilmu muqarrabah roja dan suruh la tatas la tatasarrifu la tatasarrafu tidaklah e, artinya tustamal bil madhi faqat hanya digunakan dalam bentuk madhi hanya dalam bentuk madhi dia bisa beramal sebagaimana amalnya karena Af'alul muqarrabah, rojak dan suruh itu hanya bisa beramal sebagaimana amalnya karena ketika dia dalam bentuk mati. Selain kada, ausaka, tofiko, dan ja'ala. Maka ada mudawainya dan dia tetap sebagai akal suruh. Khusus untuk tiga isim ini dia berlaku sebagai akal syukur dalam bentuk madhi dan mudhari. Contoh ayat yang barqu yaqtahu absarahum. Hampir-hampir kilat menyambar pandangan mereka. Baku ini statusnya apa? Isim yaqatu. Yaqtahu absarahum di mahal nasbin khubarnya yakad. Yusiku saifu ayan tahiya hampir saja atau sebentar lagi musim panas akan berakhir. Asaifu artinya apa? Marfu sebagai apa? Isim isimnya yusiku. Ayan tahiya Kemudian tahiyah eh, berarti bisa jadikan ini bisa jadikan masdar sari. Yusikus saiku intiha Kalau ada annya sudah dijadikan masdar sari. Maka ayat tadi sudah muawal dari ayat tadi Semuanya nasab sebagai nama khobarnya yushiku. Ya. Demikian sekelas uh, suara ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala